ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap majlis tidak disebutkan salawat atau zikrullah azza wa jalla fahiya majlisu tiratin yaumal qiyamah maka ini adalah majlis kerugian pada hari kiamat yang Nabi katakan insya'a Allah, wa insya'a wafaralah jikalau Allah menghendaki majlis yang tidak ada salawatnya tidak ada zikrullahnya Allah kehendaki siksa akan disiksa orang-orang tersebut Jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki maka Allah azza wa jalla akan maafkan orang tersebut. Ikhwani, rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan ambil beberapa poin masih berkaitan dengan as-siyam. Poin pertama, man yurakhas lahum fil fitr wa tajibu fidyah. Orang-orang yang diringankan untuk berbuka di siang Ramadan. Boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa, namun wajib bagi mereka untuk berfidyah. Fidyah adalah it'am, memberi makan. Satu hari satu fakir miskin qadra seukuran sepenuh kedua telapak tangan laki-laki paruh baya. Beras karena itu adalah makanan pokok kita di sini. Tergantung dari makanan pokok di satu daerah. Ditambah lauk pauknya tentunya. Karena apa? Hal ini datang dari penjelasan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ya, firman Allah Azza wa Jalla wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang berat bagi mereka untuk berpuasa. Maka atas mereka fidyah dengan memberi makan fakir miskin. Baik, yang pertama Asyikhul Kabir. Orang yang sudah umur tua. Wal mar'atul ajuzah. Wanita yang tua, laki maupun perempuan. Wal maridul ladhi la yurja bur'uhu. Orang yang sakit tidak ada harapan sehat. Kronis menaun mungkin dibawa sampai mati. Wal Allah wal ashabul a'mal asyaqqah Orang-orang yang punya pekerjaan yang berat, tidak ada cara lain untuk mencari rizki kecuali dengan cara itu saja. Sementara mereka tidak mampu untuk puasa. Maka boleh bagi mereka yurakhas lahum fil fitr boleh bagi mereka berbuka inka nasiyamu yujhiduhum jikalau puasa itu memberati mereka dan sangat-sangat berat bagi mereka. Maka diperbolehkan bagi mereka untuk berbuka. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang berat baginya untuk berpuasa, dia kasih makan fakir miskin. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini laisat bimansukhah. Ayat ini tidak terhapus dengan syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran, tidak terhapus. Huwa syekhul kabir. Siapa yang dimaksud yang berat berpuasa, maka cukup dengan fidyah laki-laki yang tua. Wanita yang tua, tidak mampu untuk berpuasa, fayut'imani makana kulli yaumin miskina. Maka dia kasih makan untuk satu hari satu fakir miskin dengan makanan yang mengenyangkan. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Maka ini adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di akhir ayat yang ketiga tentang puasa, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr walitukmilu al-izzata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum. Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi kalian kemudahan, kelapangan, tidak menghendaki bagi kita kesulitan. Oleh karena itu, dalam kaidah syariat kita mengatakan al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan, kesusahan mendatangkan kemudahan. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara yang diperbolehkan untuk berbuka dan cukup dia membayar fidyah wal hubla wal murdi wanita hamil menyusui idza lam as saum kalau tidak mampu puasa au khafata ala anfusihima aw auladihima dia mengkhawatirkan dirinya sendiri lemah fisiknya atau mengkhawatirkan bayinya kurang asinya tidak bisa makan aftarata boleh baginya berbuka wa mal fidyah wajib fidyah wala qada'a alaihima tetapi tidak perlu untuk mengqada Perhatikan masalah fidyah ini. Ketika orang mampu berfidyah, kalau dia tidak mampu berfidyah karena dia tidak punya apa-apa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak membebani suatu jiwa di luar kemampuannya. Dia tidak mampu fidyah, ya sudah, dia bertakwa kepada Allah semampunya selesai ya sudah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya ketika seorang sahabat datang menjelaskan kepada Nabi dia telah menggauli istrinya di siang bulan Ramadan dengan sengaja ini wajib kafarah mughallazah kafarah berat merdekakan budak kalau tidak ada kalau eh, tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi 60 pakir miskin makan. Riwayatnya Imam Ahmad atau Imam Abu Daud. Kalau tidak mampu sama sekali atau lanjutan riwayat tersebut, Hadirin Muslim juga apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan ilhaf fatasaddaq bihi, bawa kurma ini kamu sedekahkan. Ya Rasulullah. Ma baina labatiha. Antara timur barat Madinah ini tidak ada keluarga yang paling fakir kecuali aku katakan. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "Ilham fa'abihim wa ahlak. Silahkan kamu pulang, kasih makan istri dan anakmu. Selesai sudah. Dalam riwayat Imam Ahmad, istaghfirullah wa summa kanahu yawman. Kamu minta ampun kepada Allah, ganti di hari itu dengan puasa sehari. Selesai. Nah, ini fidyah ini ketika orang ada kemamp kemampuan tentunya. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan idza khafatil hamil ala nafsiha Wanita hamil ketika mengkhawatirkan dirinya. Wal murdi ala waladiha. Orang yang menyusui mengkhawatirkan anaknya di fi Ramadan di Ramadan. Qala yuftirani. Boleh dia berbuka. Wa yut'imani makana kulli yawmin miskina. Dia ganti untuk setiap hari itu satu orang fakir miskin dikasih makan. Wala yaqdiyani sauma. Tidak perlu dia mengqada puasanya. Nas sharih teks hadis asar yang sorry jelas dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikeluarkan oleh Imam Tabari dalam tafsirnya dan sanatnya sahih sesuai dengan syarat sanatnya Imam Muslim rahimahullahu taala. Ibnu Abbas juga melihat dia punya budak hamil atau menyusui. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Anti biman zilatil la Kamu ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak mampu. عليك untuk ini مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك cukup kamu memberi fakir miskin makan tidak ada qada' bagimu Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah demikian juga yang datang dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya ini dia orang-orang dibolehkan untuk berbuka ketika tidak mampu puasa cukup dengan membayar fidyah. Orang tua, laki maupun perempuan, orang yang sakit tidak ada harapan sehat, kemudian orang yang punya pekerjaan yang berat tidak ada kerjaan kecuali itu, kemudian wanita hamil dan wanita menyusui. Poin berikutnya, man yurakhas fil fitr wa yajibu alaihimul qada. Boleh berbuka tetapi wajib qada. Al-mariyud alladhi yurja bur'uhu. Orang sakit ada harapan sehat. Wal musafir dan demikian juga orang yang safar dalam perjalanan sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat Al-Baqarah 185 faman kana min wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Siapa di antara kalian sakit atau musafir, dia boleh berbuka. Sa'idatu min ayamin ukhar, dia qadha di saat dia tidak musafir dan dia qadha di saat dia tidak tidak sakit. Sebagaimana penjelasan para ulama tafsir rahimahumullahu taala. Dengan demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah sebagaimana juga penjelasannya Al-Imam Ibn Abbas dan juga dalam hadis Muaz yang panjang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam فثبت الصيام على من شهد الشهر yang puasa atau yang melihat bulan wajib puasa wa alal musafir an yaqdi orang musafir cukup qada وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم dan cukup memberikan makan bagi laki-laki tua dan wanita tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Maka sahabat Anas bin Malik pada satu tahun dia tidak mampu puasa lemah. Karena ingat Anas ini di antara sahabat yang panjang umurnya para jamaah. Berkat dari doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi doakan beliau, Allah aksir malahu. Ya Allah perbanyak hartanya Anas. Wa atil umrahu, panjangin umurnya. Wa aksir auladahu, perbanyak anaknya. Maka beliau diantara tiga orang yang anaknya sampai seratus. Ya, Anas bin Malik. Maka pada satu tahun, ba'ufa anis saum, lemah berpuasa. Tidak bisa puasa. Saking tuanya pada jemaah. Fasona azab nata serit. Akhirnya dia membuat satu baskom serit. Ada dagingnya, ya, ada rotinya. Ini makanan di sana, serit namanya. Ada gandumnya. Wada'a salasina miskinan fa'ashba'ahum. Dia undang 30 fakir miskin. Akhirnya mereka sampai kenyang. Sudah sukses, sudah selesai. Jadi 30 sekaligus undang 30 selesai. Ya, atau setiap hari satu orang, satu orang, satu orang boleh. Ini namanya teknis. Ya, yang penting kalau 30 hari berarti 30 orang fakir, miskin dengan diberikan makanan yang mengenyangkan. Jangan kasih uang. Karena lafzul ayah adalah it'am, memberi makan. Baik. والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام demikian juga orang yang sehat kalau dia puasa sakit dia berbuka sama dengan orang yang sakit demikian juga orang yang terlalu lapar lelah sekali puasa akhirnya lapar sekali dia mau pingsan haus sekali mau pingsan mungkin karena tidak makan sahur semalam 100 misalnya, dia boleh untuk berbuka meskipun dia sehat, meskipun dia mukim, tetapi ada illah yang tadi. Puasa sakit dia. Kemudian terlalu haus, terlalu lapar. Kalau dia puasa, pingsan atau bahaya, boleh berbuka dan wajib qadha. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian dan Allah Subhanahu wa taala penyayang terhadap diri kalian. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, orang yang tidak boleh berpuasa dan wajib qada hanya dua. Al-haid wan nufasa. Wanita haid, wanita nifas dari Muazah dia berkata wahai Aisyah ma balul haid kenapa wanita haid mengkadak puasa tidak mengkadak salat maka Aisyah mengatakan aharuriyatun anti apa kamu ini orang Syiah eh, apa kamu orang Khawarij karena ingat Khawarij ini diantara ajarannya adalah puasa di diqadha salat juga di Diqaba kalau haid dan nifas. Khawarij, Haruriyah namanya. Ini satu tempat di Iraq Di saat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arba. Dia mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in. Keluar dari pemimpin yang sah, takfirul hukam. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab tidak. Nah, orang ini menjawab tidak. Saya hanya bertanya. Maka Aisyah menjawab, "Kana yusibuna." Dahulu di zaman kami Nabi sallallahu alaihi wasallam kami terkena haid. Fanu'maru bi qada'is Kami hanya diperintah mengqada puasa, wala nu'maru bi qada'is dan kami tidak diperintah untuk mengqada salat. Dan ada hikmah tentunya para kuat. Salat banyak. Kemudian setiap wanita kadar haidnya berbeda berbeda-beda. Adapun puasa ya satu hari satu saja. Kalau sholat sekarang ada wanita Allah takdirkan dia haid 8 hari. 8 kali 5 berapa sudah? Maka sungguh syariat kita ini benar-benar adalah syariat yang dipermudah oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka cocok Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Inna hadzal yusrun." Agama ini mudah. Walam yushad dina ahadun illa ghalaba. Siapa yang mau memberati dirinya dalam beragama, agama pasti akan mengalahkannya. Mau puasa, puasa nggak akan habis, dia duluan yang habis. Mau sholat, sholat nggak akan habis, dia duluan yang akan habis. Mau zakat, zakat nggak akan habis, mungkin duluan hartanya akan habis. Wahakadha. Maka kita dituntut untuk tasdid menepatkan tuntunan kita dan cara kita dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Adapun poin berikutnya hal-hal yang diperbolehkan bagi orang-orang yang berpuasa. Mandi ibadah. Mandi ibadah mana dia? Junub. Mandi ibadah. Ya, dia jima sebelum fajar. Fajar selesai. Belum mandi. Boleh. Silahkan dia mandi. Kemudian dia salat. Kemudian dia berpuasa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Aisyah. Demikian juga Ummu Salamah. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam yudrikul fajar wa huwa junubun min ahlihi. Nabi bertemu dengan waktu subuh masih junub fayaghtasilu wa yasum, beliau mandi kemudian puasa. Mandi Jumat juga boleh. Mandi mendinginkan badan juga boleh. Kenapa? Karena sebagaimana yang telah disebutkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam dilihat oleh para sahabat waktu haji ya untuk berbuka Ya Nabi SAW dilihat, ah, Nabi SAW dilihat waktu dibukanya kota Mekah berbuka puasa. Nabi katakan sahur, berkuat diri kalian untuk melawan musuh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa. Lalu dikatakan oleh Abu Bakar. Abu Bakar berkata, berkata, ini Abu Bakar ini ibn Abdurrahman, perawi hadis. Berkata orang yang telah melihat Nabi kepadaku di Nabi menyiram kepalanya dengan air dalam keadaan berpuasa karena Nabi kehausan atau Nabi kepanasan. Nah, oleh karena itu tidak ada larangan bagi orang untuk mandi, hatta dia renang. Tapi bagaimana kalau masuk ke dalam telinga? Telinga ini bukan jalan makanan. Bagaimana kalau orang kentut dalam air? Tidak ada orang kentut itu akan masuk air ke dalam lambungnya. Tapi bagaimana kalau dia memang berendam tidak sengaja masuk lolos ke dalam hidungnya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami karena kami lupa dan kami salah. Salah tanpa kesengajaan. Allah menjawab, "Qad fa'altu, aku sudah lakukan, aku sudah maafkan kalian." Jadi ghusl mandi litabarrud mendinginkan badan maupun ibadah ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ini boleh asal tidak boleh berlebihan di dalam hidung. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima." Hiruplah air itu ke dalam hidung sekuatnya ketika berwudu setiap hari kecuali dalam keadaan puasa. Kalau puasa tidak boleh. Cukup ya sedikit saja di hidung ini. Adapun mulut, hukum mulut ini hukumnya di luar. Kemudian yang ke berikutnya memakai celak mata, memakai obat tetes mata, meskipun terasa di tenggorokan, ini hukumnya mubah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, demikian juga Anas bin Malik berkata, Ittahala Rasulullah wa huwa Nabi menggunakan celak mata dalam keadaan berpuasa. Kemudian Anas yaftahil, memakai celak mata dalam keadaan berpuasa. Dan dengan demikian mubah hukumnya memakai tetes mata atau celak mata ketika berpuasa. Kemudian juga al-qublah, seorang mencium istrinya, mencumbu istrinya asal mampu untuk menahan syahwatnya. Karena apa Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه Nabi mencium istrinya. Nabi mencumbu istrinya dalam keadaan puasa. Tetapi Nabi adalah orang yang paling mampu menahan syahwatnya. Paling kuat menahan syahwat. Memang ada hadis ada seorang muda bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya dalam keadaan puasa? Kalala, tidak boleh. Yang tua datang ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya dalam keadaan puasa? Qala na'am, boleh. Yang muda dengan yang tua saya lihat, ini yang muda nggak boleh, yang tua boleh. Maka Nabi alaihi wasallam menjawab, Asyikhu amlaku li irbih." Orang tua itu lebih mampu mengendalikan syahwatnya. Maka dalam riwayat lain penjelasan lain, intinya mampu mengendalikan syahwat boleh, tapi kalau tidak mampu jangan. Lebih-lebih yang masih muda dan pengantin ini. Baik, kemudian masalah berikutnya al-huknah li ghairil ghidha suntikan yang tidak mengenyangkan tapi kalau mengenyangkan membatalkan puasa wajib qada Kemudian masalah berikutnya, al-hijamah, orang berbekam di siang Ramadan, ini boleh. Memang dahulu Nabi alaihi salatu wasallam katakan, "Aftar al-hajim wal mahjub." Telah berbuka yang berbekam dan yang dibekam. Yang berbekam jelas keluar darah. Yang dibekam karena dia mengisap darah. Zaman dahulu belum modern seperti sekarang. Tapi datang hadis yang menasah yang menghapus hukumnya ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shaib Nabi berbuka dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan berpuasa kecuali kalau lelah lemas maka jangan berbekam di saat lemas di waktu berpuasa masalah berikutnya aswak watif wal menggunakan pasta gigi siwak, minyak rambut, minyak wangi, boleh. Asal dijaga jangan sampai masuk ke tenggorokan kalau bersiwak atau pasta gigi ini. Sehingga ada ya penjelasan para ulama kita terbaru terbaru salazuna masalah fiqhiyah mu'asirah anis saum. Ada puluh masalah kontemporer dalam masalah puasa. Di antaranya ini, hukum menggunakan pasta gigi di siang hari bulan Ramadhan. Dijawab oleh mereka, boleh asal dijaga jangan sampai masuk ke dalam tenggorokan. Nabi alaihi salatu bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Andai kata tidak memberatkan bagi umatku, aku perintahkan mereka bersiwak di setiap kali salat. Zuhur, asar, fajar, subuh, zuhur, asar, ini adalah waktu orang berpuasa. Sementara hadis Nabi tidak ada yang menghususkan kalau puasa nggak boleh, tidak ada. Maka itu hanya pendapat atau mazhab syafi'iyah. Kalau matahari sudah condong ke arah barat, orang berpuasa tidak boleh bersiwak karena akan menghilangkan bau mulut. Jawabannya, bau mulut tidak pernah akan hilang karena bau mulut ini berasal dari perut yang kosong bukan karena gigi yang penuh dengan bekas makanan. Yang terakhir, hal yubahu zauqut ta'am, bolehkah orang untuk mencicipi makanan artinya sekedar mengecap rasa saja? Boleh. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, la ba'sa an yadhuqal at-ta'am tidak mengapa orang me, me, mengecap, bukan mencicipi ya, mengecap. Sekedar rasa, tes rasa. Wa subhanallah, Allah ciptakan pengecap rasa itu hanya di lidah pada jamaah. Bagaimanapun enaknya makanan itu kalau sudah masuk tenggorokan sama saja. Selesai. Dan ini kiasnya seperti orang berkumur-kumur. Orang berkumur-kumur boleh karena ini hukumnya luar. Kalau masuk ke tenggorokan dimasukkan air itu baru tidak boleh. Dengan demikian, mengecap rasa makanan apakah pas garamnya, pas gulanya, Pahit apa tidak? Manis apa tidak? Maka ini diperbolehkan. Ibnu Abbas mengatakan, malam dekulil, malam hal halqahu selama tidak masuk ke dalam tenggo tenggorokan. Ini beberapa poin yang berkaitan dengan asyam. Kemudian poin berikutnya yaitu yang berkaitan dengan al-qiyam. Salatnya ada dua hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sholat di bulan Ramadan. Hadis yang pertama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Alaihi Wasallam jelaskan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang sholat Ramadan, tarawih, dorongan iman, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, Allah ampuni dosa yang telah lewat. Maka Nabi SAW meninggal dunia, hukumnya tetap dianjurkan tetapi tidak wajib. Di zaman Abu Bakar demikian, di zaman awal-awal zaman Umar pun demikian. Maka tidak lama barulah Umar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk salat tarawih dengan satu imam. Ini yang pertama keutamaan qiyam Ramadan. Yang kedua dari hadis Amr ibn Murrah al-Juhani, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang dari Bani Qudha'ah. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Aku sholat lima waktu, aku puasa di bulan Ramadan, dan aku sholat di malam Ramadan. Aku tunaikan zakat, aku ini termasuk siapa? Qala Nabi menjawab, "Man mata ala hadza kana as siddiqin wasyuhada." Siapa yang mati di atas ini, maka dia termatinya termasuk orang-orang sedih. Jujur, membenarkan Al-Qur'an, membenarkan sunnah itu arti sedih para jamaah bukan hanya jujur pada dirinya. Para ulama tafsir mengatakan sedikit berarti dia membenarkan Allah dan membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu arti sedih. Abu Bakar kenapa dikatakan sedih coba? Karena membenarkan berita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mati qiyamul lail, qiyamul Ramadan, di samping syahadah, salat, puasa, zakat, dia matinya termasuk sedih dan matinya termasuk syuhada, orang-orang yang mati syahid. Allah Akbar, ini keutamaan yang luar biasa para ikhwan. Kemudian disyariatkan untuk berjamaah hatta bagi wanita. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan imam laki-laki Ubay bin Ka'ab imam imam perempuan Sulaiman ibn Abi Hazmah. Arfajah berkata dahulu Ali bin Abi Thalib memerintahkan manusia untuk melaksanakan tarawih di bulan Ramadan wa yuj'al lirijal imaman wal nisa'i imaman laki-laki punya imam perempuan juga punya imam ini kalau tempat luas tapi kalau tidak luas, kalau dua imamnya mengganggu, cukup hanya satu imam. Sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayat oleh Imam Al Bukhari, Nabi Alaihi Wasallam memimpin sahabat sholat tarawih selama tiga tiga malam. Kemudian jumlah rokaatnya yang kita pilih sebelas rokaat, jangan lebih. Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam yazidu fi Ramadan, menambah di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Maksimal 13 ditambah ba'diyah. Ba'da Isya 13. Namun andai kata ada yang 20, 21, 23, Salah zalik. Dia boleh mengambil keumuman hadis. Salatul lail masna masna, salat malam dua dua dua. Asalkan yang dua puluh tiga ini jangan dia lari. Seperti kenyataan yang ada. Kalau secara hitung-hitungan sebelas dengan dua puluh tiga seharusnya lebih dahulu selesai yang mana? Yang sebelas tapi kenyataannya yang dua puluh tiga terus yang menang. Kan ini namanya kejar target, bukan benar apa tidaknya. Ini perhatikan para ikhwan. Ini sunnah fi'liyah dari Nabi perbuatan Nabi maksimal 11 rakaat. Kemudian ya yang berkaitan dengan kaifiatnya tata caranya ada enam tata cara masalah tarawih yang sebelah sini. Yang pertama 13 rakaat dibuka dengan dua rakaat ringan dan ini adalah ba'diyah isya atau uh, eh, dua rakaat pembuka, kemudian dua rakaat panjang, salam. Dua rakaat agak pendek, salam. Dua rakaat agak pendek lagi, salam. Dua rakaat agak pendek lagi, salam. Dua rakaat agak pendek lagi, salam. Dan terakhir satu rakaat witir. 13. Cara yang kedua, 13 rakaat. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam sampai 8 setelah itu witir lima rakaat hanya satu tasyahud dan satu salam terakhir saja. Dua, dua, dua, dua, delapan. Setelah itu li, lima. Cara yang ketiga sebelas rakaat. Dua salam, dua salam, dua salam. Terakhir sa, satu salam. Cara yang keempat sebelas rakaat. Dan ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Empat, empat, tiga. Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan 443 ini riwayat Aisyah. Dua-dua ini pun riwayat Aisyah. Dengan demikian, dua-dua ini menafsirkan yang empat ini katanya. Maksud yang empat empat tiga ini bagaimana? Dua salam langsung naik. Ambil lagi berikutnya. Begitu dapat empat istirahat. Oleh karena itu Al Imam al berkata, apakah perlu duduk setelah mendapatkan dua rakaat dari yang empat ini atau tiga, tidak ada jawaban yang memuaskan katanya. Maka ini diperselisihkan yang empat empat tiga ini. Ya. Kemudian cara yang kelima, sebelas rakaat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sekali tarik itu. Dulu tasyahud awal terus. Naik satu rakaat witir. Tasyahud salam. Berapa sudah? Sembilan. Dua rakaat dengan cara duduk. Yang keenam, sembilan rakaat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sekaligus ini enam nih. Tasyahud. Ambil satu, tu, tujuh. Salam. Setelah salam, ambil dua rakaat dalam keadaan duduk. Ini kaifiat-kaifiat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak ada yang lebih abdul kecuali yang disebut oleh Nabi Salatul Lail masna masna, Salat malam itu dua-dua. Bahkan riwayat lain Salatul Lail wan Nahar masna masna, Salat malam dan siang itu dua dua dua. Taib. Witir atau salat malam sebelas tiga belas maksimal. Minimal satu Sempurna paling sedikit tiga. Tiga ini yang disebut oleh Nabi wala tusyabbihu bi salatil maghrib. Kalau tiga witirnya jangan sama dengan salat maghrib cara pengerjaannya. Maka ada dua cara dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak sama dengan maghrib yang tiga ini. Yang paling afdal, paling banyak hadisnya dua rakaat tasyahud salam. Tambah lagi satu rakaat tasyahud salam. Boleh riwayat Imam Tirmizi sekaligus tiga. Tanpa ada tasyahud awal. Hanya tasyahud terakhir saja. Adapun bacaannya rakaat pertama setelah Al-Fatihah eh, sabbih isma ala dan ingat sunnahnya ketika membaca sabbih yang membaca ya kapanpun sabbih isma rabbikal ala subhana rabbiyal a'la Alladhi khalaqa fasawwa. Selanjutnya terus. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga setelah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Wali ditambah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin bin Dan dianjurkan untuk kunut tetapi tidak terus menerus kadang-kadang kunut witir sebelum ruku Kecuali tanggal 16 Ramadan sampai 30 boleh setelah ruku. Karena ditambah dengan melaknat orang kafir, mendoakan kaum muslimin, bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari tanggal 16 sampai 30 Ramadan sebelum ruku. Dan ini beda antara kunut nazilah dengan kunut wi witir. Jadi selesai ayat walam yakullahu kufuwan ahad. Allahumma hdina fiman hadait kalau berjamaah. وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منج منك إلا إليك setelah baca kunut ini Imam tentu mengangkat tangan, makmum mengangkat tangan dan mengaminkan. Dan kalau jadi imam, jangan Allah Mahdini. Ini namanya imam pengkhianat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amma qaum man amma man amma qauman faqatta nafsahu bid-du'a khanahum." Siapa yang mengimami suatu kaum, kalau berdoa itu dia khususkan dirinya, maka dia telah mengkhianati makmumnya. Ini namanya ibarat dorong mobil mati. Ya, kalau sudah hidup mobilnya tinggal asapnya saja. Ya, dia punya mobil pergi membawa dia punya barang. Tidak boleh seperti itu. Baik, di akhir witir sebelum salam disunnahkan berdoa. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Lalu begitu salam kita mengatakan subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Yang ketiga diangkat suaranya subhanal malikil Kudus. Apakah sahih tambahan Rabbil Malaikat wal Ruh? Jawabannya ini tambahan tidak sahih. Disebut oleh para ulama hadis, tafarrada bihi Daruqutni. Al-Imam Daruqutni hanya sendiriannya meriwayatkan Rabbil Malaikat wal Ruh dan menyelisihi riwayat yang lebih kuat. Jadi tidak ada Rabbil Malaikat wal Ruh, cukup Subhanal Malikil Quddus. Pertanyaan, Bolehkah orang selesai witir sholat, sholat lagi? Boleh, tetapi dua rakaat saja. Karena Nabi memerintahkan dan Nabi SAW mempraktikkan ayatnya Al-Fatihah kemudian Iza zulzilatil ardu zulzalah kemudian Al-Fatihah qul ayuhal ya ayyuhal kafirun cukup dua rakaat dan ini menjelaskan makna hadis jadikan akhir sholat kalian witir apa artinya lip takhir untuk pilihan bukan wajib buktinya apa setelah witir nabi itu tambah dua dua rokaat jadi ingat hanya dua rokaat saja pertanyaan setelah kami taraweh di masjid boleh nggak kami qiyamul lail lagi hanya bolehnya dua rokaat jangan lagi nambah karena Nabi bersabda, "Man ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila." Siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai, Allah catat baginya seperti salat semalam suntuk. Sudah cukup sudah dengan bersama imam tersebut. Demikian ikhwan yang dirahmati Allah azza wa jalla, beberapa pun yang bisa kita ambil pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Aku luka lihada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Kami buka sesi tanya jawab, tafadhol. Ya. Kalau bayar video Ustaz, eh, kita makan pada memberikan orang yang puasa di masjid kan kita nggak tahu mereka miskin atau tidak. La ilaha illallah. Itu boleh kan atau tidak? Itu Ustaz. Nah. 10 terakhir kita kan tarawih dulu Ustaz. Uh, setelah itu. Ternyata di masjid lain ada dia mulai empat rakaat satu juz. Apakah kita ikut dua rakaat atau empat rakaat saja? Baik. Pertama, kita ini bayar fidyah tetapi ngasih ngasih orang berbuka di masjid. Kita nggak tahu apakah fakir apa tidak. Dak layari buka ilama layari buka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Nah, karena mungkin di masjid juga orang kaya dan memang mau sholat dan memang mau buka di masjid ya maka nggak boleh. Ini namanya salah sasaran. Sementara Allah mengatakan fafid ya eh, fafid yaitu bo'amu miskin. Maka jangan diberikan ke masjid. Dan ini tidak ibra'ul zimmah, tidak melepaskan tanggung jawab kita ya kawan. Wallahu taala alam. Kemudian yang kedua, kita sudah taraweh di masjid. Ingat ya kawan ya, dia taraweh ke, dia qiyamul lail ke, dia witir ke, dia tahajud ke. Ini sebenarnya hakikat sama semua. Sama semua. Cuma lebih afdal di akhir malam ketinggal di, ketimbang di awal malam. Lalu dijelaskan oleh para ulama kita mana lebih afdal selesai isya berjamaah dengan di akhir malam tidak berjamaah. Lebih afdal selesai isya yang berjamaah itu. Karena sholat tarawih ini disyariatkan berjamaah. Dan itu tadi selesai isya kita sudah selesai bersama imam. Tidak perlu lagi untuk menambah, kecuali hanya dua saja. Kenapa? Nabi bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarif, husiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai, dicatat baginya sholat sepanjang malam. Ayo, siapa mampu sholat sepanjang malam? Enggak ada, ayatnya panjang saja, banyak tingkahnya makmum. Hmm, ya, Allah taala Silakan ada lagi. Ya, Kapan waktu yang tepat untuk membayar fidyah? Semakin cepat semakin baik. Karena apa? Kita melepas tanggung jawab kita. Ya. Semakin cepat semakin baik. Dan inilah kebaikan. Fastabiqul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin rabbikum. Segeralah menuju ampunan Rabb kalian sabiqu ila maghfirah. Berlomba-lomba menuju kebaikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Naam. Baik. Masalah tarawih lebih utama berjamaah di masjid ketimbang mengimami di rumah. Karena apa? Para wanita juga ajak untuk ke masjid kecuali di tempat kita terpencil tidak apa namanya bahaya dan semisalnya baru adapun ramai aman tidak menjadi tidak ada masalah maka yang utama adalah di masjid kenapa di zaman Umar radhiyallahu anhu diperintahkan bahwa wanita punya imam, laki-laki juga punya imam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan tarawih ini juga berjamaah berjamaah laki dengan perempuan. Hadza huwa wallahu taala alam. Naam. Nah. Hmm. Hmm. Baik. Uh, dijelaskan dalam beberapa riwayat dan di sini para ulama menimbang. Riwayat pertama mengatakan litakhir, memilih mana maunya. Riwayat yang lain litartib, urutan budak dulu, kalau tidak ada budak baru berpindah ke puasa, kalau tidak bisa berpuasa baru berpindah ke it'am memberi makan. Ditimba oleh para ulama, riwayat ini sahih, riwayat ini sahih. Namun yang lebih banyak periwayatannya adalah tertib urutan bukan pilihan. Dengan demikian, ketika budak tidak ada, maka dia harus pua puasa dulu. Tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut, barulah dia pindah ke it'am. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan ada lagi. Naam. Tadarus Al-Qur'an dan itu merupakan ada adab siyam mudarasatul Quran yang warid daripada salah satu saleh dan dia baca masing-masing. Kenapa? Mereka punya target per setiap orang itu. Kalau kita baca rame-rame, yang dibaca sama dia kita tidak bisa baca. Sehingga target tidak sampai. Dan para ulama salaf rahimahumullah di antaranya Imam Ahmad, kalau sudah Ramadan tidak lagi membaca hadis, ya cukup baca Quran. Dan Nabi SAW diajarkan oleh Jibril Quran. Nah, maka namanya mudarasah ini mencakup maknanya, kandungannya, ahkamnya, bukan hanya bacaannya. Karena itu makna dari mudarosatul Quran. Jadi bukan barang-barang, apalagi di sebagian negeri pakai loudspeaker sampai jam 12, bahkan mungkin sampai makan sahur, ini jelas tidak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la jahar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Tidak boleh satu sama lain mengangkat suaranya dalam Al Quran. Pertandingan para jamaah tidak boleh. Hadha huwa wallahu taala ala wa'ala. Silakan ada lagi. Silakan. Ada lagi? Kalau tidak saya akan bacakan beberapa masalah fiqhiyah Masalah-masalah fiqhiyah kontemporer masalah puasa. Yang pertama, jika afṭara saim, ṣāim thumma aqla'at at bihi fara'a asy-syamsu lam taghrub. Ketika seorang berbuka puasa di bawah pesawat terbang naik tiba-tiba matahari kelihatan apakah dia akan lanjut puasa atau sudah sah dengan berbuka yang tadi fa'innahu yastamirru muftira kalau seperti itu keadaannya sudah sah baginya untuk berbuka puasa dan lanjut berbuka puasanya. Kenapa? Al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adama. Hukum ini mengikuti illah, sebabnya. Ada hukum, ada illah, ada hukum, ada sebab, ada hukum, tidak ada sebab, tidak ada hukum. Bagaimana? Tadi di bawah sudah tenggelam matahari. Berbukalah dia. Take up pesawatnya naik, ya kelihatan mataharinya. Sudah sah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi katakan, andai kata ada yang melihat dari punggung ontanya, kelihatan matahari itu. Tapi di bawah tidak kelihatan ya Nabi buka. Dan ini juga difatwa oleh Syekh Ibn Al-Saymin, Abdul Razak Afifi dan juga Imam Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala. Masalah kedua. هل العبرة للصائم برؤية الشمس وهو في الطائرة أم بدخول وقت الإفطار في البلد القريب منها أو المحاذي لها seorang musafir dari tempatnya belum tenggelam matahari dan dia puasa terbanglah pesawatnya setelah beberapa saat terbang pesawatnya di, di negeri tempatnya berangkat itu sudah buka puasa berarti di ke arah barat ini ya Denpasar dia berangkat jam 5 dia ke Jakarta begitu sampai Jakarta di Denpasar sudah buka puasa Jakarta masih terang matahari bagaimana apakah dia berbuka mengikuti Denpasar atau dia mengikuti mataharinya al jawab jawabannya adalah laisa lahu an yuftir illa ba'da tidak boleh dia berbuka kecuali setelah tenggelamnya matahari yang dia lihat. Jangan mengatakan, oh ya sudah buka nih Denpasar ini. Gitu ya. Iya ya. Denpasar yang buka, tapi kita akan di Jakarta sekarang. Atau kita di atas pesawat sekarang. Dan ini sering terjadi ketika para jamaah berangkat umrah. Ya, akhirnya lucu kejadiannya. Bagaimana? Berangkat dari Jakarta jam 5. Atau jam 6, jam 5. Satu jam lagi baru berbuka puasa ke barat dia. Terang matahari ini. Ya, terang. Lihat jam Jakarta yang sudah buka, ya buka, buka, buka. Tapi matahari di depannya. Enggak boleh para jamaah. Kenapa? Nabi SAW menjelaskan, "Idza aqbala lailu min hahuna," kalau malam datang dari timur, "wa adbara naharu min huna hilang dari barat, "wa gharabat syamsu," tenggelam matahari. Ini enggak tenggelam di depannya terang mataharinya. Dengan demikian, dia tidak boleh untuk berbuka mengikuti tempatnya itu, tetapi dia berbuka mengikuti apa yang dilihat di depannya. Dan ini plus minus. Kalau kita ke barat, makin lama kita puasa para jamaah. Contoh, berangkat dari Jakarta ke Jeddah itu misalkan jam 2. Sampai Jeddah masih asar. Sudah berapa jam kita puasa ini? Ini andai kata berangkat musafir puasa. Ya kalau nggak puasa sih tidak ada masalah. Ingat, ketika orang musafir meskipun di rumahnya dan belum berangkat tapi sudah siap-siap sudah boleh berbuka para jamaah. Jangan mengira musafir ini boleh berbuka itu kalau sudah di perjalanan. Para sahabat sudah mencontohkan. Ya. Dia sedang siap-siap pakai pakaian sudah siap kendaraannya di bulan puasa dia sarapan di rumah Datang kawannya, Fulan, masa kamu berbuka ini kan engkau sahabat Nabi ini belum keluar katanya. Hadhihi sunnatun Nabi katanya. Ini sunnah Nabi SAW katanya. Buka dulu baru berangkat. Jadi harus mengikuti tempat tersebut. Masalah ketiga. Uh, waktu al-fitr fil bilad alladhi yatulu fiha nahar Waktu berbuka di negeri yang panjang siangnya. Bagaimana caranya? يجب على الصائم الإمساك حين طلوع الشمس من حين طلوع الفجر hatta تغرب الشمس wajib berpuasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari dimanapun baik panjang siangnya maupun pendek yang penting di negeri itu ada siang malam silih berganti selama 24 jam namun kalau harinya panjang berat baginya puasa, boleh dia berbuka dan dia qadha di hari yang tidak panjang harinya untuk berpuasa. Dan ini difatwakan oleh Majmu'ul Fiqh Islam Demikian juga fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Syekh Abdul Utsaimin rahimahullahu taala. Yang keberikutnya, keempat. Berpuasa di negeri yang tidak ada yang tidak ada malam. Atau tidak ada siang. Artinya bagaimana? Siang malam tidak berganti dalam 24 jam. Tapi terkadang siangnya dua hari, siangnya satu pekan, siangnya satu bulan. Apakah cukup untuk menghitungnya dengan satu hari saja? Jawabannya adalah tidak cukup. Tetapi harus mengikuti negeri yang dekat yang ada siang malamnya. Dan ini pun telah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Dajjal para ikhwan. Nabi Alaihi Wasallam ditanya, "Kam kana muktuhu fil ard?" Berapa lama di muka bumi Dajjal? Qala 40 yauman, 40 hari. Wa yaumun kasana, satu hari seperti setahun. Wa yaumun kasyahr, satu hari seperti satu bulan. Wa yaumun kausbu, satu hari seperti satu pekan. Wa sairu ayyamihi ka ayyamikum, sisanya hari-hari itu biasa. Ya Rasulullah, zakal yaumul yaum ke syahr eh, ke sana satu hari seperti satu tahun apakah cukup satu kali sholat saja artinya satu tahun itu cukup dengan lima waktu Nabi katakan tidak cukup tetapi ukur dia nah sekarang nih dua hari siangnya ya dua hari siangnya ya jangan puasa dua hari tetapi ukur mana ukuran sehari dengan mengikuti negeri yang terdek terdekat. Ini difatwakan oleh Syekh uh, eh, Ibn Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya dan ini ketetapan Majma'ul Fiqh Al-Islami yang ada di di, di Jeddah. Baik demikian ikhwan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah fikih kontemporer, masalah puasa ini hakikatnya ada jumlahnya 30 masalah terbaru para jemaah yang sering terjadi yang ketika orang sedang berpuasa dia akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Wallahu taala ala wa alam. Silakan ada pertanyaan lagi? Nah. Tentang pembayaran zakat itu apakah tidak Baik. Apa? Baik. Pertama masalah zakat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda zakat fitri wa tu'matan lil masakin dalam hadis Ibnu Abbas sebagai makanan untuk miskin. Maka tidak boleh diuangkan kecuali uang itu dipakai untuk membeli makanan pokok di tempat tersebut dikirim misalkan. Beda dengan mazhabul Hanafiyah, mazhabul Hanafiyah membolehkan pakai duit. Tetapi ini mazhab yang marjuh, yang lemah yang sahih sesuai dengan makanan pokok di negeri tersebut. Karena jelas Nabi mengatakan tu'matan lil masakin sebagai makanan untuk fakir miskin. Yang kedua, duha minimal dua, maksimal delapan. Nabi pernah dua belas karena malamnya beliau tidak sholat malam. Dia kodok di siang harinya. Maka siapa yang lupa witir di malam hari, dia harus kodok, dia apa? Dia boleh kodok di siang harinya dengan jumlah yang genap. Biasanya malam tiga berarti siangnya dia harus empat. Wahakada. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Tapi masalah Idul Fitri bagaimana? Nafsu syai. Nabi alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "As-shaum yawma tasumun." Puasanya kalian mengikuti penguasa dan orang banyak. Wal fitr yawma tuftirun. Idul fitrinya mengikuti penguasa dan orang banyak. Wal adha yawma tubahun. Idul adhanya pun mengikuti penguasa dan orang banyak. Nafsun fil mas'alah. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa ala. Ah, kalau untuk pindah tempat ya ikut biasana dong. <laughs> iya, kalau untuk pindah tempat, kecuali antum di Indonesia sih tetap ikut Indonesia. Iya. Jadi misalkan ya seperti yang tadi ini nah, ya plus minus nah ini juga ditanya Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Misalkan dia naik, naik apa namanya puasa Indonesia hari Kamis. Kamis. Sampai 30 hari. Tapi sisanya dia berada di Makkah. Sementara di Makkah ini dia misalkan hari apa? Hari Jumat. Dan dia di sana 29. Sementara kita ini 30 Indonesia, tapi karena kita di sana menjadi berapa? 29. Boleh. Karena memang bulan itu antara 30 dengan 29. Berbeda ketika dia kurang. Kalau dia kurang, antum lebaran sudah mengikuti sana, nanti antum nambah tinggal satu. Hadza huwa wallahu Ada lagi? Baik para ikhwan kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini ya semoga bermanfaat apa yang kita ambil pada kesempatan ini dan insya Allah nanti malam dilanjutkan oleh Ustaz Fathi karena berhubung saya harus safar hari ini karena ada salah seorang ulama dari Yordania datang saya tidak bisa tinggalkan jadi saya ucapkan jazakumullahu khairah kepada para ikhwan semua terutama bagi para pengurus di tempat ini Ya, semoga Allah Subhanahu memberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.